Dan ini sangat penting sekali uh, mengingat uh, kata dalam bahasa Arab itu banyak perubahan-perubahan yang kalau kita tidak tahu uh, kita bingung. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini ternyata kata gantinya adalah e, satu orang. Oh ini ternyata kata gantinya adalah untuk mereka banyak. Oh ini ternyata bersambung dan seterusnya itu supaya kita e, faham sekali tentang kata-kata yang e, bersambung dan juga kata-kata yang berubah-ubah ya dari satu bentuk kepada ke bentuk-bentuk yang lain. E, kita sudah juga masuk ke tamrin e, tamrin ya di halaman keempat ya kemarin cuman baru tiga kata ya karena waktunya terbatas dan kita insya Allah pada malam ini uh, apa namanya tidak ada halangan dan kita bisa membahas lebih banyak lagi insya Allah. Dan sebelum kita masuk, ya, kita akan uh, eh, meroja bersama. Ya, ini dengan membaca bersama-sama domir rofa ya, domir yang apa namanya sebagai uh, sebagai perkara yang mendasar atau sebagai e, modal atau dasar dari uh, pelajaran sorof. Ya. Karena pelajaran sorof ini domir ya yang anak maksud adalah permasalahan yang uh, menguatkan dari perubahan kata atau pelajaran sorof ya uh, yang mendatang insyaallah. Kita kita baca bersama-sama ya. Domir rafa ya anak baca antum ikuti. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Ya. Kemudian eh, apa namanya? Coba eh, salah satu di antara antum ya eh, menghafal ya misalkan antum ah tafadhol yang ngacak saja dibaca dari yang tadi itu kalau bisa hafal domi rofa semuanya yang 14 Mm -hmm. Iya. Mm. Mm-hmm. Iya huma kunna. Iya. Anta antuma antum. Betul. Anti antuma antunna. Iya. Anna Bagus sekali. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna antunna ana nahnu. Ini harus hafal ya. <clears throat> Kemudian kita akan mengulang kembali yang domir munfasil yang nasab ya domir munfasil yang nasab ya, anda baca antum ikuti semua iyahu iyahuma iyahum iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna Ahsan Pak, bagus sekali. Uh, kita akan merojah juga yang domir yang mutasil ya. domir mutasil dengan isim. Contohnya di situ adalah uh, baituhu ya. Cuman kita akan ambil dari tamrin kemarin kan sudah daftar daftaruhu ya. Daftar Daftaruhu sudah di apa namanya dibaca dan dijawab. <clears throat> kita akan baca daftar daftaruhu ikuti apa yang Anda baca ya. Daftar daftar Daftaruhu, daftar daftaruhum daftaruha daftaruhuma daftaruhunna daftaruka daftarukuma daftarukum daftaruki daftarukuma daftarukunna daftari daftaruna daftari daftaruna coba diulang oleh salah seorang di antara antum tafadhal ahi Daftaruhu di tasrif ya. Daftaruhu daftaruhu ma daftaruhum. Mm -hmm. Daftaruhu ha daftaruhu ma daftaruhunna. Ya. Daftaruka daftarukuma daftarukum. Ya. Daftaruki daftarukuma daftarukunna. Mm -hmm. Daftari daftarna. Baik, asan tadi khair. Bagus. Uh, itu contoh uh, domir yang mutasil bil Sekarang yang domir yang mutasil bil harf ya. Dicontohkan di sini yaitu hurufnya minhu. Ikuti ya minhu minhuma minhum. Minha minhuma minhunna. Minha minhuma minhunna. Minka minkuma minkum. Minka minkuma minkum. Minki minkuma minkunna. Minki minkuma minkunna. Minni minna. Minni minna. Antum ah tafadhal min min minhu dari minhu. Minhu minhuma minhum. Iya. Iya. Minka minkuma minkum. Iya. Minki minkuma minkunna. Iya. Minni minna. Asanta jazakallahu khair. Kalau begitu ya tamrin yang di halaman berikutnya itu insya Allah mudah ya karena di situ uh, ada dua jenis uh, domir yang bersambung ya kelompok yang atau kata-kata yang tergolong ter, tergolong dalam ad mutasil bil ismi yaitu misalnya Waalaikumsalam. Daftaruhu, saubuhu, mirsamuhu, buhu dan qalamuhu. Itu kata-kata kata benda yang bersambung dengan isim. Yang bersambung dengan domir. Lalu yang anhu, fihi, alaihi, ilaihi, lahu, minhu, sama bihi itu adalah uh, yang bersambung dengan huruf, ya kan? Nah, kita kemarin sudah Singkat Ana sudah hu sudah, saubuhu sudah, mirsamuhu sudah. Nah, berikutnya adalah kita kita Kita Baik. ya yakni artinya bukunya. Buku miliknya atau bukunya. Sekarang coba antum mahi uh, eh, yang kita di kita hmm. buhuma, kita buhum. Ya. Kita kita buhuma, kita buhunna kita buka kita bukuma kita buku kita buki kita bukuma kita bukunna kita di iya. kita na kita na kita na Kita ya saya rokat eh, kita buhu eh, sebagaimana tadi dibaca kita buhu kita buhuma kita buhum kita buha kita buhuma kita buhunna kita buka kita bukuma kita bu kita bukum kita buki kita bukuma kita bukunna kita bi kita buna ini atas syarokat kita kita buka kita buka kita buka kita bukum kita bukti kita bukuma ini mungkin agak terlalu ini berdekatan Kalau lebih bisa dibaca lah ya insyaallah mungkin nanti di sini lagi insyaallah Nah ini kalau misalkan kita tulis dalam buku seperti ini ya, e, apa namanya perubahan-perubahannya. Kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buhuma, eh, kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Dan di sini itu berbeda dengan yang di buku cara penulisannya. Ini hanya anak rubah saja, hanya anak uh, anak rubah posisi sih gitu ya. Kemarin kan ke samping ya, mungkin ada yang mengambilnya ke samping. Nah, anak uh, bikin ke bawah. Nah ini berarti yang tiga kelompok ini berarti apa namanya? Untuk, untuk apa? Doib. Ah, ah, nah, berarti yang kelompok keduanya ini berarti itu apa? Ilmu anas ghaibah. Nah, ghaibah ini namanya. Hanya hanya perubahan posisi Tidak tidak ada perubahan kok. Ya, hanya untuk supaya memudahkan mem, apa, mengamatinya. Yang ini tiga kelompok yang ini namanya apa? Ilmu zakar bukan. Mukhasab. Mukhatab. Ya, yang ininya lil muannas mukhatabah. Dari sini ya. Ya ini ini kurang bawah dikit. Dari mulai sini lah ya. Nah, nah, ini ini namanya lil lil muannas mukhatabah. Nah, mukhatabah. Nah, baru ini adalah lil lil mutakallim. Lil mutakallim mutakalim ya. Mutakalim saja sudah. Baik itu mudzakkar ataupun muannas. Baik. Nah, ini hanya uh, apa namanya? merubah dari posisi ke, ke samping ke bawah. Ini namanya uh, istilah dari atas ke bawah dengan uh, kata ganti yang 14 ini namanya tasrif lugawi namanya. Nah, namanya tasrif lugawi. Ini perubahan secara bahasa, secara bahasa, secara apa namanya uh, secara penamaan yang berbeda-beda, secara penamaan yang berbeda-beda uh, pelakunya dan juga jumlahnya, jumlah orangnya. Dan <clears throat> yang namanya domir itu uh, bisa kembali kepada orang yang berakal atau kepada benda benda mati ya. Jadi uh, kadang domirnya itu eh, apa namanya kembali ke selain orang, selain manusia. Jadi untuk yang yang akil atau yang ghairu akil. Kalau itu domir itu bisa eh, meliputi semuanya, baik itu manusia ataupun yang bukan manusia. Kemudian eh, kata yang berikutnya adalah kolamuhu. Nah, kolamuhu coba di tasrif belakang eh, ini antum ahi. Nah, ya kolamuhu silakan. Kolamuhu Apa lagi ya salah ya yang masih yang mudakar ya mudakar gaib kalau mu nah. terus terus ya nah. ya nah, terus terus ini uh, artinya walaupun antum tidak menulis tapi insyaallah paham ya kita baca sama-sama ya qalamuhu qalamuhuma qalamuhum qalamuha qalamuhuma qalamuhunna qalamuha qalamuhuma qalamuhunna qalamuka qalamukuma qalamukum qalamuka kola mukunna. Kola mi kola muna. Kolami mi Kolami muna. Di sini yang paling kalau sini sudah jelas biasanya muhu ya, ini sudah jelas muka. Ya, ini jelas muka. ini muki yang ini kan ya. ya jadi jangan tertukar maksudnya walaupun harokatnya perlunya tapi insya Allah sudah di uh, sambil di apa diingat-ingat Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhuna, kolamuka, kolamukuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukuna, kolami, kolamuna. Ini urut-urutannya. Itu eh, baik itu dari daftaruhu, mirsamuhu, kitabuhu, kemudian <clears throat> kemarin apa? Eh, saubuhu ya kolamuhu. Nah, sekarang huruf ya di sini. Artinya ini sebagai contoh kecil saja Eh, masih banyak kata-kata lain yang bisa kita uh, tasrif. Coba uh, antum uh, Bapak dibaca coba. Antum sendiri ya. Qalamuhu qalamuhuma qalamuhum. Iya. Qalamuhuma. Ah, saat tadi yang di sini uh, ulangi. Lihat aja ke sini. <laughs> Iya. Qalamuhuma. Iya. Qalamuhunna. Iya. Qalamunna. Qalamuhuma. Hmm. Ya. Kolam Apa lagi ini? Kolam kolam kol, oh. kolamu kolamuki uh -huh. kolamukun uh -huh. iya kolami uh. kolamunna iya asal coba anda pentol artinya sekarang dari kanan ya, kolamu apa artinya kolam pulpennya iya antum masih Ulangi lagi. <laughs> Tadi berarti kolamunya eh pulpennya pulpennya siapa? Pulpennya siapa? Pulpennya satu orang laki-laki. Iya betul. Ini berarti pulpennya dua orang dua mereka. Orang, iya. betul. Antum hi kolamuhum. Ah, oh, belum. Ah, enggak datang, enggak datang ya? Oh, baru datang ya. Oh, iya. Ah. ah. Jadi gini, uh, asalnya dari uh, kolam dulu, ya, kolamun kolamun itu kan sebuah eh, pulpen ya atau sebuah pena sebuah pel, sebuah pulpen nah ini ketika ditasris eh, ditasris disambung dengan domir ya domir yang adalah huwa ya ini berubah menjadi bunyinya berubah dua ini kan artinya dia ya dia satu orang laki-laki nah, ya karena belum datang ya nah ini berubah yang tadinya huwa ini berubah bunyinya tidak jadi kolamu kolamun huwa tapi kolamuhu kolamu hu nah ini perubahannya itu jadi seperti ini nanti e, apa namanya e, bisa atau melihat kalau belum ada, belum ada bukunya ya nah, itu nanti di ya di halaman-halaman sebelumnya kemarin juga nah waktu Allah sudah kasih tahu yang hua sampai nahnu itu e, berubah ketika bersambung itu e, berubah ininya e, apa bunyinya nah, bunyinya perubahannya tapi belabas lewat aja dulu yang kemarin yang sudah belajar berarti antum yang ini ya ahli yang ini apa dia hmm. pulpen mereka tiga orang laki-laki betul antum ahli yang ini kalau muha pulpen, dia bagus antum ke depan yang ini pulpen mereka dua orang perempuan iya antum ahli yang ini pulpen kalian kalau yang kalian itu di sini. Oh. Nah, di sini. Oh, <laughs> iya. Berarti yang ini. Bukan mereka tiga orang perempuan. Iya. Betul. Bukan mereka tiga orang laki, perempuan atau lebih. Anda mahi yang ini yang bawah. Iya, satu orang lagi. Sebelahnya berarti mana ya? <laughs> Belakang. Iya, Pak Karmo yang ini, Pak. Yang ini, Pak, silakan. Iya, betul. Ini, ini yang ini, Pak, silakan. Hmm, kalau dua orang tadi di sini. Ini pulpen kalian dua orang laki-laki. Nah, kalau ini bukan tiga, dua orang, lebih nih. Berarti berapa? Pulpen? Nah, kalau ini satu orang, dua orang. Ini berapa orang? Tiga. Tiga, iya. Kalau yang ini satu, pulpen kamu satu orang. Kalau pulpen yang ini, kalau mau mukuma, pulpen kalian dua orang. Nah, ini yang ini nih, yang tengah ini dua orang semua ini. Yang ini dua, ini juga dua, yang ini. Kalau tengah-tengah ini jumlahnya dua orang. Tapi ketika sudah yang ini, ini sudah tiga orang. Nah, mulainya tiga orang. Hmm. Pulpen kalian tiga orang, laki-laki atau iya tiga orang tiga orang atau lebih laki-laki. Bagus. Uh, berarti sebelahnya, ya. ya. Antum lagi yang ini kolam muki. Iya. Kalau dia di sini kolam muha. Ah, ah. Iya, berarti kamu satu orang perempuan. Nah, hati-hati. Nah, jangan sampai salah kamar ya. Nah, karena ini kamarnya sudah satu-satu ini, sudah <laughs> sudah ini ya tertentu lah ya. Karena ketika nanti dia nanti larinya ke sini kan ya. Tapi di sini adalah pulpen kamu satu orang perempuan. Antum mahi? Iya, cukup. Kalau mukunna, Bapak, silakan. Asan tak bagus. Kalau yang ini antum bagi yang kolami. Nah. Iya, laki atau perempuan atau orang ya. Kolamuna? Karena kami. kami, ya banyak. Nah itu masalah arti ya. Ini eh, kali-kali e, tanya supaya jangan sampai e, lupa lagi gitu ya. Sebenarnya cuma diulang-ulang saja. Dan kalau sorof itu ya seperti dikiaskan saja seperti dikiaskan e, eh, penerapannya ya penerapannya tinggal ditempel-tempel tinggal hanya menempel menempel menempel yang penting di sini paham e, perubahannya seperti ini ketika mutasil bersambung dan jumlah-jumlah orangnya ya baik berikutnya adalah huruf <clears throat> di situ e, yaitu anhu anhu e, berarti mulai lagi dari dari depan coba e, anhu gimana antum anhu ya ini isim kata benda sekarang anhu satu orang silakan anhuma anhuma anhum ya anha anhuma anhunna anta ah. anhuma anhum anti anhuma anhunna ah. anni ulangi dari yang dari angka an anta anhuma antum ah. anti anhuma anhunna nah oh iya iya betul betul betul betul terus <laughs> terus an an ani anna ani anna Betul betul. Asal dah. Kita bayar. Nah ini ya. Uh, lihat di sini huruf ketika anhu kita trip maka bunyi seperti ini. Anhu ya anhu. Lalu an buma an anhum an ha ya. Ini jangan lupa tiga kelompok, juga tiga kelompok. An, anhuma. Lalu an, anhum, an, anka, an, huma, an, hum. Lalu an, anki, an, kuma, an, kunna, anni. Ada tafsir sini ya. Anni, lalu an. Nah, saya kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Anhu anhuma anhum. Anhu anhuma anhum. Anha anhuma anhum. Anha anhuma anhum. Oh sama ini ya Sarah ini. Apa ya? An anhunna harusnya ya anhunna. Maka kok dua kali? Ya, tapi ulangi anha anhuma anhunna. Anha anhuma anhunna. Anka ankuma ankum. Anka ankuma ankum Anki ankuma ankunna. Anki ankuma ankunna. Anni anna. Anni anna. Ya, nah. Ini kalau huruf an hu di tasrif tasrif lugawi. Anhu anhuma anhum. Anha anhuma anhunna. Anka ankuma ankum anki ankuma ankunna anni anna. Coba antum uh, apa artinya anhunna? Satu orang. Satu kata. Antum? Arti, iya artinya? Darinya. Hah? Darinya. Darinya, bukan? Dari dari mereka ah. orang perempuan. Iya, tahu lebih bagus. Lancar-lancar, antum lagi coba ya. Iya. Insya Allah ini yang mudah. Ani. Ani. Nah, ya, dari saya. Dari saya itu bisa laki-laki atau perempuan satu orang ya. Coba antum ahi, sekarang coba anak minta apa artinya ankuma. Hmm. Ya. Kalau mereka nanti dari langsungnya kalian, nah, dari kalian dari kalian dua orang laki-laki. Iya udah. Dari kalian dua orang laki-laki. Karena ini kelompoknya laki laki-laki. Ya dari mulai dari anka, ankuma, ankum. Ya. Sekarang antum kalau ankuma yang ini dari kalian dua orang perempuan. Nah gitu ya antumannya sama-sama bunyi tapi berbeda kelompoknya. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Bagus, bagus. Sekarang uh, apa? Fihi. Yang huruf berikutnya adalah fihi. Berarti antum fihi. Apa ditakrif? Fihi. Ah. Fiha, fihuma, fihu. Ya, eh, ulangi. Uh, fihi, terus fihima. Ah. Uh -huh. Hah? Hihima terus fi? Hihuma. Nah, saya lagi coba yang benar. Hihi, hihima, hi. kecualian untuk saya pada saya fiya. Kita baca ya. Bersama-sama. Fihi fihi ma fihim. Fihi fihi ma Fiha fihi ma fihinna. Fiha fihi ma fihinna. Fika fikuma fikum. Fika fikuma fikum. Fiki fikuma fikunna. Fiki fikuma fikunna. Fiya fina. Iya. Uh, antum akhir dibaca sendiri yang satu orang? Hmm, semuanya. Fihi fihima fihim. Hmm. Fiha fihima fihu fihumma. Fihinna. Fihinna. Iya. Fika fikuma fikum. Hmm. Fiki fikuma fikunna. Hmm. fina. Iya. Sekali lagi, antum akhir sendiri semuanya fi fi nah. hmm. iya iya hmm. iya nah di sini kalau kita perhatikan ketika uh, masalah huruf ya ada perubahan misalkan dari sini apa namanya anhuma dengan fihima itu dilihat dari harokat sebelumnya ya ketika dia dibaca dengan anhuma manakala sebelumnya itu e, fathah misalkan ya fathah tapi kalau kasroh fi itu kuatnya di kasroh lagi fi hinna fi hima fi hima di sini ya fi him tapi kalau di sini anhum ya bukan anhim tapi anhum perhatikan ininya apa e, apa sebenarnya arti tidak berubah cuman hanya bunyinya saja ya ketika di sininya fathah atau domah nanti kalau ada domah atau fathah ini kuatnya ke domah ya hum gitu. Tapi kalau sebelumnya kasroh seperti ini fi ya ini kuatnya ke kasroh lagi fi fi hima, him, fi hima, fi hinna ya. Ini apa namanya lebih kuatnya ke kasroh. Tapi kalau yang di sini biarpun di sebelumnya kasroh itu tidak tidak fi hima tapi fi kuma. Begini juga an kuma Lebih kuat dia seperti biasa gitu ya, tidak ada perubahan. An kuma fi kuma juga. Ankunna fi kunna ya. Tapi sekarang huruf yang berikutnya adalah uh, apa di situ? Alaihi. Nah, coba nggak usah ditulis sekarang coba ya. Anak yang tahu. Uh, berarti belakang silakan Pak. Alaihi. Uh. Ah. Alaihima. Uh ah, ah gitu bagus terus. Ala, alaiha. Hmm. Alaihuma. Alaiha alaihima. Alaihima. Hmm. Alaihinna. Iya alaihinna. alayya alaina. Oke, jazakallah. Entar. Nah, kita tulis ya. Kalau huruf ala, alaihi kita tafsir ya alaihi. Nah, alai nah, bukan alaihuma ya ternyata walaupun sebelumnya fathah dia bunyinya alaihima yang buat. Alaihima bukan alaihuma. Lalu alai alaihim. ha, alai huma, Alaihuma. Alaihima maksudnya apa? Apa ya alaihima? Alaihinna. Alaihinna halo alai alaika alai kuma alai alaikum alai alaiki ini alai ya alaiki alai kuma alaikunna alayya nah gitu alayya ya alai alaina saya kita baca sama-sama. Alaihi, alaihima, alaihim. عليها عليهما عليهن عليك عليكما عليكم عليك عليكما عليكن علي علينا Baik. Masih tersisa empat huruf ya. Ilaihi. Ah, Bapak, ilaihi Pak. Ilaihi. Tasrif seperti ini. Ilaihi, ilaihi ma, ilaihi. Bagus, Masya Allah. Terus? Ilaiha, ilaihi ma, na. ah Ahsanta, betul. Terus? Ilaika, ilaika, ilaiku, ilaika, ilaikuma, ilaikum. Iya, betul. Hmm. Sedikit lagi. Nah, kok baik lagi ke atas. <laughs> Diteruskan ke anti. Iya, betul. Ah. Udah cukup ya. Ah, di situ ketika untuk ana itu ilaiya. Ah, ketika untuk yang domir saya itu ilaiya, gitu ya. Bunyinya ya seperti ini. Ah, ilaiya, ilaiya pendek ya. Ilaiya, ilaina ya ilaina. Nah, nah, gitu tulisannya. Jadi hampir sama dengan domir eh, dengan huruf tasrif huruf apa? Alai, alaihi. Saya kita baca sama-sama. Ilaihi, ilaihim. Ilaihi, ma, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaiha, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Ilaiki, ilaikuma, ilayya ilaina. Ilayya ilayna. Baik, mudah. Sekarang domirnya adalah eh domir apa hurufnya yaitu lahu. Hmm, lahu ini juga ya walaupun satu huruf la gitu li gitu ya. Asalnya hurufnya adalah li hurufnya li. Ya ini untuk gitu ya. Tapi ketika bersambung dengan domir bukan lihi tapi lahu justru. Nah, uh, lahu uh, itu kuatnya seperti an Ya, jadi uh, apa ikuti seperti an, hampir sama dengan an. Coba antum ya sekarang lahu ya. Lahu ditasrif lugawi ke bawah, lahu. Ah, gitu betul, ya. Iya. Mm -hmm. Iya. Ah, li. ah. <laughs> Bukan lah tapi li. Dipanjangin. Li. Ya untuk saya. Li sama lah. Lana. Lana ya. Coba kita tasrif. Ah, apa Bukan laya. Iya, memang ketika domirnya uh, huruf bersama sama domir ana itu beda-beda memang ya. Mulai dari mulai ani seperti mini dengan ani ya. Itu uh, bunyinya lain. Kemudian via ya. ya fi itu dengan ana jadinya via Ketika ala, ala ketika dengan de, de, bersama dengan domir ana bunyinya lain, alaiya Kemudian hampir sama dengan ilaiya Kalau untuk li itu mudah, hanya tambahkan ya saja, bukan lini atau laya bukan, tapi li. Li gitu ya. Apa? Yang mana? Lana, lana, li sama lana. Lana. Nah, lana, ini milik kita, lana ya lana walana amaluna gitu ya, seterusnya. Taip. Oh iya. Bukan. Galina lana. <laughs> Iya. Iya. Baik kita baca uh, apa namanya tasrif sama-sama ya. Lahu lahuma lahum. Lahu lahuma lahum. Laha lahuma lahunna. Laha lahuma lahunna. Laka lakuma lakum. Laka lakuma lakum. Laki lakuma lakunna. Laki lakuma lakunna. Li lana. Li lana. Adapun berikutnya huruf minhu. Nah. Antum mau coba minhu? Coba ya minhu itu uh, apa namanya sama dengan uh, anhum ya sama dengan anhu maksudnya. Coba minhu mirip dengan anhu. Coba. Minhu, minhuma, minhu. Betul. Minha, minhu. Iya betul. Betul. Iya. Nah begitu ya. E, sebenarnya minhu ini sudah dicontohkan di halaman sebelumnya. Ini ketika al-mutasil bil harfi minhu ya. Minhu minhuma minhum. Kita sama kita baca sama-sama lagi ya. Minhu minhuma minhum. Minhu minhuma minhum. Minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minki minkuma minkunna minni minna minni minna ya sekarang terakhir adalah hurufnya bihi ya bihi itu hampir sama dengan apa dengan fihi nah, fihi nah silakan berarti antum ya bihi nah. bihi bihima bihim hmm bagus biha bihima bihinna iya Bika. Hmm? Ya. Ya, diki dikuma dikuma terus. Biki. Hmm? Bikuma bikunna. Iya. Lalu yang untuk yang sayanya apa? Dia. Bi. Ya, kalau yang itu bisa aja langsung. Nah, oh, bi. Ya, bi gitu, panjang. Bi sama bina. Ya. Bi sama bi sama bina. Baik. Baca sama-sama. Bihi, bihima, bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bi bina sekarang artinya ya arti di sini kita tadi belum belum apa dibaca ya kita artikan satu persatu ya ini juga nanti uh, apa mewakili yang lain artinya tinggal di jabarkan saja. Kalau daftaruhu sabuhu mirsamuhu kitabuhu kalamuhu itu mudah ya. Kalau anhu anhu ya apa artinya? Darinya. Darinya. Ah, Kalau fihi nah, ya fihi di dalamnya ya di dalamnya ya, atau padanya padanya bisa darinya padanya. Ini nyanya di sini anak singkat ya. Kalau dijabarkan kan juga seperti biasa darinya dari satu orang laki-laki kan gitu ya. Tinggal ditafsir ke bawah seperti ini. Tasir lugawi. Ya ini baru cuma perwakilan anhu. Kemudian kalau uh, alaihi ya, di atasnya, di atasnya, di atasnya, nah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ilaihi kepadanya ilaihi kepadanya kepadanya kalau lahu miliknya miliknya lahu ma fis samawati wa ma fil misalnya minhu minhu hampir sama dengan anhu ya minhu iya minhu ini hampir sama dengan anhu ya hampir sama kemudian bihi dengannya nah, bihi dengan dengannya atau nah, begitu nah coba antum pak nah, ini dari huruf-huruf ini ya misalkan yang anhu apa artinya e, eh, ada bahasa Indonesia nya ya antum sebutkan bahasa Arabnya e, belakang <laughs> iya, belakang kan tadi sudah <laughs> jadi penasaran ya mau nambah <laughs> nanti kegiliran nanti ke sini lagi gitu nah coba bapak ya misalkan apa bahasa Arabnya ya Anda tanya anak, anda pakai bahasa bahasa Indonesia nya dari mereka dua orang perempuan ya masya Allah mantap cepat ya berarti ya <laughs> alhamdulillah sebelahnya uh, dari kamu satu orang laki-laki ya ada sebelahnya dari saya perempuan Ani. apa Ani. Ani ya sebelahnya antum dari uh, kalian dua orang laki-laki ya Hasan ya cukup ya cukup ya aja jalan lancar. sekarang soalnya ini hurufnya banyak kan ada <laughs> ada yang lain-lain biar kebagian semuanya nah sekarang antum sekarang yang misalnya fihi ya fihi ya uh, darinya satu orang perempuan iya. iya, atau bukan darinya ya, padanya ya. Ah, bukan darinya. Yani di dalamnya atau di padanya satu orang perempuan fiha, betul. Antum mahi ya. Eh, pada mereka tiga orang laki-laki banyak mereka fihim fihim <laughs> pada mereka tiga orang laki-laki banyak atau lebih gitu ya antum sekarang coba pada saya satu orang laki-laki nah, itu pada kami nah, fiya tadi di sisi di bawah itu fiya pada saya satu orang laki-laki antum ahi misalnya pada kamu satu orang laki perempuan. Pada kamu satu orang perempuan. Bahasa Arabnya apa? Fiki. Ya bagus. E, kemudian antum lagi pada e, mereka berdua perempuan. Itu kalian. Kalau fikuma kalian. Ini mereka. Pada mereka dua orang perempuan. Salah, masih salah. Karena itu e, kalau kuma itu pada kalian. Ini pada mereka dua orang perempuan. Fihima, fihima, ya. Nah, satu lagi ya eh, yang masih masih pada kata huruf fihi ya. Apa bahasa Arabnya kalau pada kalian tiga orang perempuan atau lebih? Ahsan, bagus, insya Nah sekarang huruf-huruf yang berikutnya. Sekarang anak bahasa Arabnya itu bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Indonesianya? Yaitu alaihim. Hmm. Bahasa Indonesianya. Ha, alaihim. Mereka. Kalau Allah di atas. Oh, di atas. Ha, alaihim sekarang. Di atas mereka tiga orang laki-laki. Iya, -laki. bagus. Yang belakang uh, <laughs> apa bahasa Indonesianya? Eh uh, ini alaikuma. Hmm. Iya. Atau perempuan? perempuan ya karena Eh, bisa kemungkinannya ada dua orang, yakni laki-laki atau perempuan. Antum mahi bahasa Indonesia apa? Alayya. Iya atas saya gitu. Berarti belakangnya ya antum atas kami. Eh, bahasa Kebalik. <laughs> ya udah apa-apa. iya, karena bahasa Arabnya berarti atas kami. Hah? Alaina. Alaina. Ya. <laughs> Kembali lagi ke sarang bahasa Indonesianya, sarang bahasa Arabnya. Masih huruf ala. Apa bahasa Indonesianya? Uh, apa namanya? Alaiha. Alaiha. Alaiha berarti alaihi alaihima alaihim alaiha ah, ah, ah. alaiha kan artinya ala di atasnya ya Nah. berarti kalau alaiha di atas Oh, jangan banyak-banyak. Itu satu. Nah, satu. Ah, di atasnya satu orang perempuan. Baik. <laughs> Berikutnya, berikutnya masih huruf ala. Ah, apa bahasa Indonesia-nya? Ya, ini atas kal uh, alaikum. Alaikum. Hmm. Ya, siapa laki atau perempuan? Oh nggak bisa. <laughs> alaikum, alaikum nggak bisa laki-laki atau perempuan. Harus tertentu dong. Eh satu jenis. Alaikum laki-laki berarti di atas kalian tiga orang atau lebih laki-laki. Iya. Kemudian apa bahasa Indonesia nya? uh, eh, apa namanya? Alaika. Nah, e, ilai sekarang gantian hurufnya ilah ya, huruf yang ilah. Apa bahasa Indonesia-nya? Bapak? E, ilaina ilaina kepadanya ilaina nahnu banyak. Nah, yang ini, yang ini. Ah, ini ilaina kepada kami, betul. Apa bahasa Indonesia-nya? E, ilai ilai ilai kumah ilaikuma. Hmm. Ilaikuma hmm. kalau kuma orang mukhatab. Mukhatab diajak bicara. Oh. Nah, ilaikuma. Ah. Iya. Kepada kalian dua orang laki-laki. Atau perempuan. perempuan. Kalau gitu yang ilaihimanya, ilaihima Betul. Eh, e, bukan lebih ya. Iya, dua orang lagi lagi dua orang saja. Kalau udah dua orang nggak boleh lebih. <laughs> iya. Apa bahasa Indonesia-nya? <clears throat> Eh, ilaihi. Padanya satu orang laki-laki bagus. Nah, sekarang huruf berikutnya adalah li ya, lahu ya. Hmm. Apa bahasa Arabnya sekarang? Anak bahasa Indonesia-nya? Eh, lahu artinya miliknya ya. Jadi kalau misalnya milik E, kamu satu orang laki-laki, bahasa Arabnya apa? Nah, milik kamu satu orang laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Laka. Laka, iya. Apa bahasa Arabnya? Milik mereka tiga orang perempuan atau lebih. Lahunna, betul. Apa bahasa Arabnya? Milik saya perempuan. Milik saya satu orang perempuan. Saya. Itu milik kami li li gitu ya apa bahasa Arabnya milik kalian dua orang laki-laki milik kalian dua orang laki-laki hmm? lakuma milik kalian dua orang perempuan lakuma juga iya <laughs> bapak sekarang ya sekarang yang huruf bi nah, bi apa bahasa Arabnya uh, eh, bi artinya dengan ya dengannya ya misalnya dengan mereka tiga orang laki-laki atau lebih mereka. Ah. ah. Bihim. Milik eh, dengan kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Tiga orang laki-laki atau lebih. De, milik dengan kalian tiga orang laki-laki atau lebih. <laughs> salah. salah. Perhatikan kan kalau bi artinya dengan ya. Dengan kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Nah, dengan kalian mukhotob diajak bicara orang bikum berarti ya ya belakangnya dengan kalian tiga orang perempuan atau lebih kalian nah, dengan hmm? ya <laughs> ya dengannya satu orang perempuan dengannya satu orang perempuan nah, bi dengannya satu orang perempuan nah, dengannya tapi satu orang perempuan Hmm, pakai huruf bi, bi kan? ah Biha ya, ya biha betul. uh, <laughs> dengannya satu orang eh belakang ya Pak ya. Dengannya satu orang, dengannya sa kamu satu orang perempuan. Dengan dengan kamu satu orang perempuan maksudnya. Nah, itu dengannya. Biki, ya. Bapak dengan kamu satu orang laki-laki. Dengan kamu satu orang laki-laki. Itu kalau dengan kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Dengan kamu satu orang laki-laki. Nah. b Iya betul, Asanta bagus. Hmm. E, cukup ya e, latihannya untuk e, loncat-loncat. <laughs> Masa-masa krisis. Di bawah itu ada tulisan amad Irul muttasilatu bi fi'lin atau bil fi'li fasayati bayanuha. Adapun domir-domir kata-kata ganti yang bersambung dengan kata kerja akan datang penjelasannya insya Allah. Nah, setelah kita mempelajari domir beserta apa namanya macam-macamnya domir yang rofa, domir yang nasab, domir yang mutasil bilisim dengan domir yang al mutasil bil, bil harfi kita akan masuk pada inti pelajaran sorof yaitu apa? Ya, ini wazan atau fiil. Ya, fiil. E, dan fiil ini e, perlu perhatian ya karena memang e, akan banyak ketemu nanti dalam dalam dalam ini dalam sorof itu nanti ada istilahnya beberapa fiil yang itu kata kerja gitu ya. Yang itu kata kerja. Nah, nanti kalau dalam pelajaran sorof, fiil yang nanti akan dibahas itu nanti adalah fiil madi. Fiilnya fiil madi. Lalu fiil mudore. Mudore. Ya, fiil mudore. Lalu fiilnya adalah fiil amr. Ya, kemudian fiil nanti namanya nahi. Ya, dan kemudian fiil majul, fiil madi majul. Madi yang majul. Sama yang mudore majul mudhari yang majhul. Nah, dan ketika e, apa namanya e, pelajaran sorak ini nanti fil-fil ini yang akan di akan dipelajari. Selebihnya adalah kata benda, ya, selebihnya kata benda. Nanti ada istilahnya masdar, ada istilahnya isim fa'il, ada istilahnya isim maf'ul, ada isinya ada istilahnya isim makan, isim zaman, isim alat. Itu mudah insyaallah. Kalau yang itu isim insyaallah mudah ya seperti nanti kalau dalam fiil eh dalam dalam isim ya dalam tasrif itu nah, nanti eh, kalau yang bagian-bagian kata kata kerja tuh ini yang akan dipelajari kata kerja ya ini kata kerja madi ya ini lampau ini kata kerja yang sudah lewat lampau kalau fir mudore kata kerja yang sedang ya sedang kalau amr adalah yang perintah nah, kata kerja perintah kalau yang fil nahi larang untuk melarang kalau fil madi majul ya ini fil madi yang uh, apa tidak diketahui pelakunya. Ya. Ini hampir sama dengan yang atas, hanya ini maksudnya majul. Majul majul ini artinya tidak diketahui, tidak diketahui uh, pelakunya, tidak diketahui pelakunya, tidak diketahui pelakunya. Ada yang madi, ada yang mudore, tidak diketahui pelakunya ini akan dipelajari. Kalau untuk yang nanti kata kata benda sisanya adalah adalah istilahnya masdar. Masdar ya kata benda kata benda nih. kemudian fa'il jadi pelaku kemudian maf'ul bi uh, objek ya kemudian isim uh, zaman ya isim makan kata benda waktu kata benda tempat kemudian isim alat kata benda untuk menunjukkan alat nah ini mudah insyaallah yang masa eh, yang yang ini insyaallah lebih mudah Ya, untuk yang kata-kata benda ini ini lebih mudah masdar, kata benda, fa'il, pelaku, bahkan lebih objek, isim zaman, ini kata benda yang menunjukkan waktu, kata benda yang menunjukkan tempat, dan kata benda yang menunjukkan alat. Semua ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ya, kita akan masuk pada inti pelajaran sorof yaitu uh, fi'il fiil di buku di situ kita lihat terbagi menjadi dua. Jadi fiil itu adalah apa artinya fiil? Kata kerja. Ya kata kerja. Kata kerja itu terbagi menjadi dua. Dilihat dari jumlah hurufnya ya. Kata kerja kalau dilihat dari jumlah hurufnya ada jadi jumlah huruf itu dihitung itu ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam. Ya. Ada yang enam. Uh, <clears throat> itu dilihat dari huruf jumlah hurufnya ada dua macam yaitu sulasi dengan rubai ya sulasi dengan rubai itu ada bagannya ya bisa kelihatan maksudnya sulasi itu apa sulasi itu artinya terdiri dari tiga huruf asli ya, sulasi itu artinya uh, sulasi sulasi gitu ya sulasi ini terdiri uh, dari tiga huruf. Tiga huruf yang asli. Itu namanya sulasi. Kata kerja sulasi artinya kata kerja yang uh, kata kerja kata kata kerja tersebut jumlah hurufnya ada tiga asli dia. Itu sulasi. Ya, jadi uh, kata kerja itu ya pada awalnya atau asal muasalnya tiga huruf minimal tiga huruf, tidak mungkin uh, di bawah tiga. Ya, dia adalah terdiri dari minimal tiga huruf dan tiga huruf ini namanya asli, tiga huruf yang asli, sulasi. Kalau yang rubai, kalau yang rubai, ya, bedanya adalah rubai kata kerja yang terdiri dari empat huruf asli. Ya. Kata kerja yang terdiri dari terdiri dari empat huruf. Kalau yang di tiga, yang rubai ada empat huruf asli. Yang asli, bukan tambahan. Kalau dikatakan asli berarti tidak asli. Maksudnya tidak asli itu adalah tambahan. Tambahan. Jadi ada ada apa namanya ada keperluan, ada tujuan tertentu maka dibantu dengan huruf lain. kalau yang asli memang dari sananya, dari sananya sudah asli. Tidak ditambah, Eh, tapi dia sudah asli bawaannya ya. Contoh yang sulasi, yang kata kerja yang terdiri dari tiga huruf itu contohnya di situ kataba. Artinya apa? Menulis. Nah, fataha membuka. Itu tiga ya. Kaf, ta dengan ba itu asli semua, asli. Fataha huruf fa, ta dengan ha asli. Membuka. Zahaba artinya pergi. Ya, huruf zal, huruf ha, huruf ba itu asli semua, zahaba. Nah, itu namanya sulasi, terdiri dari tiga huruf. Kalau yang rubai misalnya uh, eh, dah roja artinya menggulung. Ru, uh, apa? Dah roja itu huruf dal, huruf ha, huruf ro, huruf ja, huruf jim itu asli dah roja. Nanti kita akan uh, apa namanya mentasrif kata-kata uh, ini nanti di jilid dua insya Allah yang rubai. Dahroja artinya menggulung. Lalu zalzala ya seperti dalam surat apa itu? Azalzala dalam juz, juz amma artinya menggoncang, nah, menggoncang. Zalzala huruf zai, lam, zim, e, zai lagi sama lam lagi. Zalzala. Nah, artinya menggoncang. Lalu waswasa, waw sin waw dengan sin itu juga e, wazan daripada rubai. Waswasa artinya membisikkan. Waswas dalam surat An-Nas. Baik. Ternyata ya di situ ada bagian lagi yang sulasi maupun yang rubai itu ada e, macam-macamnya lagi. Contohnya yang sulasi itu ada dua macam, ada yang mujarrod, ada yang mazidun fihi gitu ya. Apa artinya mujarrod? Iya. Ini kita hapus ya. Jadi yang di sini ya sulasi ini yang sulasi yang kata kerja yang terdiri dari dua tiga huruf asli sulasiyun itu terbagi jadi dua lagi ada yang mujarrad ya mujarrad ada yang ma mazidun fihi mujarrad artinya mujarradun atau di sini mazidun fihi ya mujarrad itu artinya ya eh, secara singkatnya asli juga asli gitu ya. mujarrad artinya kosong kosong dari tambahan kosong dari tambahan dia dia uh, betul-betul tiga gitu betul-betul tiga betul-betul uh, apa jumlahnya itu betul-betul tiga ya mujarrad asli dia kosong dari tambahan adapun yang mazidun fihi artinya yang ditambah yang ditambah padanya nah berarti sudah uh, apa tambahan ada huruf yang lain yang ditambah padanya ya, yang ditambah padanya aslinya tiga aslinya tiga tapi karena ada suatu keperluan, ada suatu tujuan, ditambah. Ditambah dari yang mujarad itu ada yang menjadi eh, ditambah satu. Jadi berapa? Empat. Empat. Ah, empat huruf jadinya. Ada yang ditambah berapa? Dua. Jadinya berapa? Lima nanti ya. Lima. Itu kalau kita lihat ada lima. Lima hurufnya. Itu karena apa? Karena ada tujuannya. Ya. Ada juga yang ditambah berapa? Tiga. Maksimal tiga. Menjadi berapa? Enam. Nah, di situ contohnya kalau yang empat ahroja. Ahroja itu asalnya adalah apa? Khoroja. Khoroja artinya keluar. Ya, Muhammadun khoroja. Tapi kalau ahroja itu eh, itu artinya bukan keluar, mengeluarkan justru ya. Misalkan Muhammadun ahroja al-kalba misalkan ya. Muhammad telah mengeluarkan seekor anjing, misalnya gitu ya. Atau ahroja al-Imam al-Bukhari misalnya gitu ya Eh, al ahadis fi sahih al Imam Bukhari mengeluarkan hadis hadis-hadis dalam sahihnya. Nah itu akroja mengeluarkan. Kalau in kotoa itu kalau kita hitung ada lima. Asalnya apa di situ? Kotoa. Nah, tapi ditambahkan hamzah sama nun, hamzah wasol sama nun nah, menjadi in kotoa. Asalnya kotoa. Kotoa artinya memotong. Kalau in kotoa terputus. Nah, jadi artinya sudah berubah. Istighfaro itu asalnya apa? Ghafaro. Asalnya tiga. Asalnya dari huruf tiga. Ketika ditambahkan sama mazid fihi, ada tambahan alif, ya alif, sin sama ta menjadi istighfaro. Kalau ghafaro mengampuni, kalau istighfaro meminta ampun justru ya. Kalau ghafaro artinya mengampuni, kalau istighfaro justru meminta ampun. Nah itu uh, apa namanya huruf uh, fiil sulasi. Ada dua, ada yang mujarad, ada yang mazid. Begitu juga yang rubai, <clears throat> rubai ya, yang rubai di situ dalam bagannya ada yang mujarad, ada yang mazid, mazidun fihi. Mujarad seperti tadi di atas zalzala artinya menggoncang. Ketika dia mazidun fihi tazalzala menjadi eh, apa? menggoncang, bergoncang ya. menggoncangkan, zalzala menggoncangkan, kalau tazalzala bergoncang gitu. Kalau dahroja menggulung, tadahroja bergulung Begitu. Artinya jadi berubah. Berubah maksudnya, berubah maknanya. Waswasa membisikkan, tawaswasa berbisik. Ya, berbisik. <clears throat> Nah, ini contoh-contoh daripada uh, uh, pembagian fiil atau kata kerja secara umumnya gitu ya. Jadi ada yang sulasi, ada yang rubai. sulasiun dengan rubaiun Baik, satu lagi, insya Allah nanti kita pada pekan yang akan datang akan membahas tamrinnya. Ya. E, di situ e, judulnya al mukobalatu Al mukobalatu itu maksudnya apa? Ini untuk membuktikan bahwasanya e, bahwasanya fiil itu aslinya adalah sula sulasi. Muqabalah itu pencocokan, ya, pencocokan atau perbandingan lah perbandingan. Gini, ya pada kata pada pada kata istilah fiil ya itu nanti namanya ada istilahnya fa fiil ain fiil sama lam lam fiil ya jadi faala itu sebagai sebagai rumus dasar fa ala gitu gitu ya, faala faala sendiri artinya bekerja beramal ya bekerja atau berbuat beraktivitas beramal e, ber, apa bekerja tetapi ini sebagai patokan dasar untuk semua kata semua kata kerja Fa'ala yang merupakan aslinya adalah sulasi mujarrad itu unsur-unsurnya adalah ada tiga yaitu satu fa ain ain sama lam fa ini namanya fa fiil namanya fa faul fiil namanya fa fiilnya ini huruf fa pada kata tersebut pada kata kerja tersebut ini kalau yang ain namanya ainul ainul fiil ini huruf ain pada fiil tersebut nah nanti kalau pada kata yang lain itu walaupun namanya beda misalkan nanti sini ka ta ba gitu ya misalnya ka ta ba ini walaupun namanya kaf tapi ini namanya istilahnya fa namanya nah, ini nanti diterapkan pada semua walaupun ini bunyinya beda-beda tapi ini huruf yang pertama namanya apa fa fiil nah, fa istilahnya Huruf yang keduanya ini istilahnya apa? Fa'il fi'il. Walaupun huruf ta ya gitu. Jadi fa sebagai rumus rumus dasar untuk semua kata istilahnya ini namanya fa'il ini namanya ain ini namanya lam lam fiil nah, supaya mengetahui mana yang uh, eh, mujarad mana yang uh, eh, mazid ya mana yang mujarad sama yang mazid ini mujarad ini adalah ini fa'il sama lam fiil ya contohnya contohnya kata kalau ada kata yang lain berarti kalau kata ini mana ain fiilnya ini ya ini fa'ilnya, ini anfilnya. Mana yang lam fiilnya? Berubah. Ini mending cuma satu. Sekarang kalau ditambah satu misalnya gini. Ada kata situ contohnya ah roja, gitu ya. Ah roja. Ini hamzanya hamzah fathah. Ah roja. Nah, ini udah jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat huruf. Berarti ini sudah ditambah. Sudah ditambah ditambah satu huruf menjadi empat. Kira-kira mana yang fa Ah, bukan alif, bukan hamzah. Ya, tapi ini yang jadi fa fiilnya adalah ini. Ini fa ini ain fiil, ini lam fiil. Adapun yang ini yang alif atau hamzah ini adalah mazid, tambahan. Nah, bukan huruf asli. Bukan huruf asli. Ya, nah, jadi kita tahu ini mana yang fa'ilnya. Kalau nggak tahu, ya eh, apa namanya? Paling tidak buka kamus. Ini nih uh, fa fiil atau ain atau atau bukan ya gitu ya. Kadang-kadang uh, fiil juga ada yang awalnya hamzah gitu. Nah, untuk mengetahuinya lihat buka kamus. Ya, kalau sudah empat ini satunya pasti yang mazid, bukan yang uh, bukan yang uh, asli gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya lima. Ada situ contohnya ijtama'a. Ijtama'a. Nah, ijtama'a. Awalnya mungkin kita keder, wah jangan-jangan ini fa fiil. Jangan-jangan ini ain fiil apa ya? Nah, ternyata pada kata ijtama di sini fa fiilnya yang mana? Jim. Ini fa fiilnya. Mana ain fiilnya? Mim. Mana lam fiilnya? Ain. Nah, berarti huruf alif sama taknya ini adalah mazid. Nah, mazidun fi. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya yang mudah saja dulu. Nanti kalau itu banyak sekali uh, apa namanya eh, eh, macam-macamnya. Nah ini contohnya di situ ijtama'a itu adalah jimnya fa'il, uh, eh, kemudian mimnya ain fi'il, lalu ainnya lam fi'il. Walaupun namanya beda-beda tapi tetap pakai rumus yang ini. Nah ini namanya mencocokkan atau membandingkan perbandingan, gitu ya. Pada pada pada pada kata kerja itu uh, pasti terdiri dari fa'il, ain fi'il dengan lam fi'il. Hanya menentukan mana fa fi'il, mana ain fi'ilnya itu e, apa namanya kita bisa tahu dengan e, wazan. Ada wazan dulu. Wazannya dikuasai dulu wazannya. Wazannya dikuasai dulu baru nanti kita bisa tahu oh ini tuh e, apa namanya? Ini tuh bukan bukan fa fi'il, ini tuh ini ziyadah gitu kan ya. Nah, tetapi ini fa fi'ilnya yang ini misalnya gitu ya. Seperti itu. Baik. <clears throat> Nah, kemudian eh, mukabalah ini hanya sebagai contoh bahwasanya pada istilahnya eh, al fiil itu ada fa fiil ain fiil dengan, dengan lam fiil. Berikutnya insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang, Bismillah pada tamrin situ ya. Kalau kita mau siap-siap nanti, misalkan nanti ketika ada murajaah itu perintahnya apa? Uh, sebutkan. Ya, tamrin latihan itu uzkur itu sebutkan. Sebutkan apa? Sebutkan fa fi'il wa ainal fi'li wa lamul fi'il wa lamuhu ya. Fa fi'il, ain fi'il dan lamnya minal af'alil atiyah dari fi'il-fi'il berikut. Nah, ini e, contoh saja ada lima ya. Nanti mudah insyaallah ya sebagai sebagai pelatihan awal. Lalu perintah yang kedua adalah wazn. e, apa namanya? Wazin. Ya wazin hadhil af'ala wazin artinya apa dan timbanglah ya hadhil af'al fi'il-fi'il ini ala tilkal auzanis sabiqati berdasarkan wazan-wazan yang lalu ya berdasarkan wazan-wazan yang sebelumnya. Baik, ini sebagai latihan ya. Jadi eh, dan timbanglah artinya terapkan, diterapkan, dicocokkan fiil-fiil di bawah ini berdasarkan wazan-wazan yang lalu tadi ya ala tilkal awzanis sabiqah baik mudah-mudahan jelas apa yang anda jelas ana sampaikan e, jadi kita sudah mulai itu masuk pada pembahasan inti yaitu masalah sorofnya ya adapun yang sebelumnya ini adalah latihan domir latihan domir domir domir gitu ya hmm. Tapi nanti sholat e, eh, setelah ini kita tutup kita tutup dahulu barangkali ada pertanyaan dan sebagainya biar lebih uh, mudah dan waktunya sudah cukup insyaallah ya wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa walafu minkum wa wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh